Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang kami hormati. Uh, kebiasaan ibu-ibu yaitu sering hadir di majlis-majlis taklim. Nah, akhirnya ibu-ibu ini sering mendoakan acara tahlilan, membaca surat yasin yaitu panggilnya ibu-ibu. Nah para kiai atau orang-orang yang alim mengatakan bahwa doa seorang ibu itu tidak terima, tidak sah jadi ibu-ibu itu merasa kecil hati. Apakah benar seperti itu Bu ya? Doa seorang ibu itu tidak diterima. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang baca ayat Al-Quran, insya Allah pahalanya juga diberikan kepada kita. Kalau kita membaca Al-Quran, tawasul dengan amal soleh. Kita membaca ayat suci Al-Quran, tawasul dengan amal soleh disepakati dan jelas. Ceritanya tentang tiga orang yang terperangkap di dalam sebuah gua masuk gua untuk berlindung dari rintik hujan ternyata setelah masuk gua ada batu gua batu yang tergelincir menggelinding menutup pintu gua sehingga mereka tidak bisa keluar dari gua dan ini diceritakan oleh Rasulullah sehingga semua orang tiga orang yang di dalam gua itu menyebut segala amal baik yang mereka lakukan dan mengadu kepada Allah agar digeser batu itu dan alhamdulillah digeser oleh Allah. Itu namanya tawasul dengan amal soleh. Jadi kalau Allah, kalau anda ingin Allah mengkabul doa anda, anda boleh melakukan amal soleh membaca Yasin, Al-Baqarah, Al-Imran atau apa sebagainya. Kemudian setelah itu anda mengadu kepada Allah, ya Allah aku telah membaca surat Al-Quran ini ya Allah maka kabulkan doaku ya Allah. Itu namanya tawasul dengan amal soleh. Ataupun tawasul dengan orang soleh seperti yang dilakukan oleh orang lain orang-orang para ulama yang dikon para ulama yang diajarkan kepada kita tawasul dengan dengan orang-orang soleh ya Allah terimalah kabulkan hajatku berkat kemuliaan kekasihmu Nabi Muhammad boleh itu tawasul dengan dengan orang-orang soleh dan kemudian yang kedua jika maksudnya untuk dihadiahkan pahalanya kepada orang lain masalah nyampe tidak nyampe itu seperti halnya doa kita lah kalau kita doanya benar ya akan ya, nyampe sama yang dibahas oleh para ulama memang nyampe, tidak nyampe. Bukan boleh, tidak boleh. Ini harus dibedakan. Yang jelas kalau anda memohon kepada Allah. Atau membaca ayat suci Al-Quran. Kemudian anda hadiahkan pahalanya untuk orang yang telah meninggal dunia. Maka itu bukan sesuatu yang terlarang. Dan insya Allah akan nyampe. Tergantung ketulusan anda dalam menghadiahkannya. Jadi insya Allah nyampe pahalanya. Dan tidak usah ragu, tidak usah ragu dengan orang-orang yang membuat ragu. Karena orang yang membuat ragu memang dia sendiri tidak percaya, maka dia pantas kalau membuat orang lain ragu. Padahal sudah disepakati ulama dari masa ke masa menghadiahkan pahala itu bukan sesuatu yang terlarang. Asalkan ada kunci iman, orang itu bisa menerima kebaikan sebanyak-banyaknya. Dan ini bukan sesuatu yang terlarang. Ini adalah insya Allah itu sudah jelas di dalam pembahasan ihda thawab. Al ihda thawab. Al yasil aw yasil. Pertanyaannya ya sampai atau tidak sampai? Jumhur ulama mengatakan yasil, kebanyakan ulama mengatakan boleh, yaitu dari semua imam madhab Malik, madhab Hanafi, Malikiyah, kemudian madhab Imam Ahmad bin Hanbal, semuanya mengatakan nyampe, kecuali Imam Syafi'i saja yang didukil, beliau mengatakan tidak nyampe, tapi bukan tidak boleh. Tidak nyampe, dan ternyata dijelaskan oleh murid-murid Imam Syafi'i, maksudnya tidak nyampe, jika kita tidak arahkan, tidak dihadiahkan kepada seorang yang telah ditentukan paksaan bangsanya kalau tidak ada alamatnya ya tidak nyampe. Kita alamatkan ke siapa? Baik.